nanti korupsi sing dosa kiyaine camate yo ya melok dosa wong sing ngrasakno duwite camate kok tapi lek kiyaine sing melarat camate tok sing dosa kiyaine ora dosa malah ngrasakno melarate kok Oke saiki iki yo ya soro. Piye piye yo ya dinilai wong ae. Jajal eh, ana kiai sregep ngaji, omonge wong yo yo pantes sregep ngaji wong penggaweane ana kiai kok wegah ngaji ngono ya dilokke kiai kok ora tau nyekel kitab kuning kiai capopo engko ana kiai sugih ngono ya dilokke kiai kok uripe ora gelem sederhana ana kiai kok melarat ya dilokke ora gelem nyambut gawe oh, penggaweane muter tasbih karo dodolan kulhu nah, sugih teko ngendi numpak mercy mobil apik ya dilokke iki jelas salamane kandel ya. Wimersi mersi cap amplop no kiai kok melaku ae ya ke kiai kok rantai mobil kaya kiai zaman jahiliyah nyekel HP canggih ya ke kiai kok cekelane HP canggih gaul paling ngajine nenggone Syekh Google engko nyekel HP jadul ya ke kiai ketinggalan zaman ora up to date repot-repot pasang tarif ya ke ketok yang ora ikhlas wong ayat-ayat kok didol penggaweane adol ayat kiai kok masang tarif kiai apa katok lho ora ana tarife ya dilokke lho kiai penghasilannya ora jelas repot tuh poligami ya rame hmm nggak kasihan sama istri kejam jahat sunah yang lain nggak dilakukan sunah liane ra dilakoni ming sunah rabi wae engko ora poligami ya dilokke kiai ora peka ora mikir nasibe perawan tuwek karo rondo-rondo Eh, repot tuh biar le Lho, kula pas teng ngene Hong Kong. Niku kowe tak gasak wengko. Nate nite Star Ferry. Pesiar semacam gitu kecil-kecilan di sungai yang besar dan lebar subhanallah sungai itu airnya jernih bening bersih kula niku madosi sampah setunggal ini mboten panggih bekasnya bot eh, botol bekasnya air minum nggak ada sampah plastik nggak ada bening airnya jernih sampai iwak sing nang jero kali iwak cili-cili niku lho ketok ya Allah ki annadzafatu minal iman tenan nek kaline wong kertek orang ketok banyune tuh. Wong sing cetok plastik, ya urung BH-mu. Softtek, pembalut, batang. Iya iya iya iki batange. Bisa ketambahan vitamin sing kuning terimpul-terimpul. Ayo bener ora omonganku? Padahal sing duwe an-nadzafatu minal iman kan kita, tapi yang mempraktekkan mereka. Bersih kebersihan betul-betul budaya antri luar biasa di sana itu Masya Allah kita punya laisa minna malam yarham sughirona walam yuwakir kabirona kata Rasulullah bukan golonganku yang tidak mau menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua disuruh menyayangi yang lebih muda menghormati yang lebih tua konoi prakteknya Masya Allah kalau sama yang lebih tua itu betul-betul hormat naik kereta atau bus umum ya entuk lungguh sing nom-nom, kok terus ana wong tuwa kerengkel-kerengkel arep numpak. Ki langsung ngadeg kok sing nom-nom entuk lungguh kuwi. Ditulungi wong tuwa sing munggah niku Mbah, dituntun, dilungguhke, ngalah ngadeg. Ayo coba ana kretek kene. pas lungguh yo yo kuwi kecamatanmu pas ana lunggu, entuk lungguan, terus ana wong tua kok kerengkel-kerengkel mlebu mboten butuh nulungi malah dilokke tuwek kelutusan mbok lungguh nyang omah coba Arrosi wal murtasi finar yang nyuap dan yang disuap masuk neraka di Cina koruptor disiapkan peti mati woi woi gak ono pejabat korupsi itu gak ono makanya perekonomiannya pesat Indonesia ini Arab bersihkan korupsi sebersih-bersihnya demi Allah perekonomian kok pesat. Orang ngiro kate ora. Cuma ini iki angel si anak nang Indonesia. gue lo iya yo Hukuman koruptor itu <clears throat> ada tiga cara, karena nganggo gue ndi? Cara Arab, cara Cina, cara Indonesia. Cara Arab potong tangannya, cara Cina potong lehernya, cara Indonesia potong masa tahanannya. Jadi gue ya ratau tau dilong lha piye saya saiki woi padahal kita yang punya loh yang mempraktekkan kan mereka-mereka lah saiki sebaliknya ya ono sing setempel Islam tapi amale ora Islam negara-negara Arab taruh urut mulai Afrika Sudan Somalia aku ngerti ini ya dulu no peta Niki aku urung tau rono urung, jujur aku urung terus menengok gue tekan Irak Iran tekan Mesir Palestina sana ya Palestina ya Syria Yaman hei eh, di sana itu Syria perang saudara terus-terusan sampai hari ini sudah 250 ribu lebih umat Islam yang mati dibunuh oleh umat Islam sendiri itu udah hampir reda muncul lagi kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara kepingin gawe negara dewe jenenge ISIS ini duduk ISIS cara kene lek cara kene kan semriwing Islamic State of Iraq and Syria sampai sekarang hancur lebur keadaannya label Islam tapi amalia orang Islam karena Islam tidak pernah memerintahkan saling membunuh sesama umat Islam ya orang iso tenang tau uripe dilu-dilu ono mesiu peluru bom ya Allah lenek penjenengan alhamdulillah urip nenggone Indonesia agamane renorno tapi iso guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman alhamdulillah Hebat Indonesia kita ini hebat, hebat. Coba zaman misalnya koyok ngono kayak kondisi ini Bom ralaran laran, Bapak wae pas ngeloni bojomu nang pinggirmu ana bom. mereka yang melayu karo kontal kantul ngono. Kowe guyu mbayangke kontal kantule kuwi, Bu. lepas pas wayang ngaji ngene iki tenang tong. Polisi yo tenang, Kapolsek yo iso lungguh karo rokokan. Udut aman coba lembo aman ayo pengajian nih saya ngepami iki tomian karo kuwi loro mbek pirono jaba coba ndang dutan kapol saya nyawer ya artinya kan rawan tawuran macam-macam ngono kuwi lho mulane anggotane ya dikerahno lek wayang dangdutan kuwi loh iki aman kondisine coba sama misalnya wayang ngaji ini ono bom nyasar kayak buyar nggak zaman kena saya e bingung noto payung kemana kok moro-moro anteng-anteng ono bom bor piye polahmu kowe lho pancen bommu yo ngagetke kok ana apa bom kok crut ngono bome bojomu lho ngene iki ngene iki kudu terus dijaga lho aku iki yo bantu Pak Camat bantu Pak Kapolsek ngono lho dan meminimalisir tindak pidana tindak kriminal jadi morali masyarakat dibina nah, nek ora kene, kae sing tukang binasakan ngono carane wes jam 4 lebih makasih enak eh, kurang yang ngundang ngomong enteng banget karek ngomong terus-terus saya wis muga-muga masyarakat mereka tansah guyub rukun sakit hidup berdampingan dalam keberagaman saya kuat imane saya sempurna takwane saya bagus akhlake saya berkah gesange saya istiqomah ibadai, husnul khotimah pungkasane al-fatihah